Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. <clears throat> Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Al-Intikhabat wa Ahkamuha uh, ada poin pembahasan tambahan uh, atau ada poin uh, penjelasan tambahan yang ingin saya sampaikan yaitu tentang definisi takyif dan takhid. Ini kemarin kita singgung pembahasan tentang penggunaan istilah takyif fikhi dan takhid fikhi. Ini tentang takyif fikhi <clears throat> didefinisikan dengan tasniful mas'alati tahta mayunasibuha yunasibuha minan nadaril fiqhi. Yang namanya takyif al-fiqhi itu adalah mengkategorikan satu masalah di bawah mayunasibuha buha dibahas pada satu bab yang memang cocok baginya min nadharul dari sudut pandang fikih. Au yuqal atau ada definisi lain yang mengatakan bahasanya takyif adalah rotul mas'alah ila asli minal usuli syar'iyyah mengembalikan satu permasalahan kepada salah satu pokok-pokok syariat itu namanya takyif. Makanya ada satu permasalahan kontemporer kita mau eh, kita mau cari mau mengetahui hukumnya maka eh, digunakanlah kegiatan takyif dimasukkan pada salah satu bab ini maksudnya bab mana kemudian maka takyib itu akan terwujud memerlukan dua poin yang pertama adalah berkenaan dengan kasus maka orang yang melakukan takyib itu faham gambaran kasus yang yang sedang dibahas punya tasawur gambaran yang lengkap dan benar Kemudian yang kedua dia faham syariat sehingga dia bisa masukkan kasus kontemporer tersebut pada bab yang tepat dalam syariat. <clears throat> Maka takif dengan terutama dengan definisi yang kedua yaitu mengembalikan satu kasus kepada eh, asal syar'i atau dalil atau kemudian usul syariat maka kegiatan takif ini akan terwujud dengan menggunakan empat metode dengan urutan sebagai berikut yang pertama adalah nas dan ijma' maka hukum hukumnya kita carikan dengan kita carikan dengan melihat adakah nas yang yang dengan keumumannya bisa jadi dalil. Misalnya ada rambut palsu, oh, maka apa hukum rambut palsu? Maka kemudian kita lihat bahasanya ini sejalan dengan hadis yang membahas tentang masalah menyambung rambut. Ya, kemudian yang kedua metode yang kedua adalah at-takhid ala nazilah mutaqaddimah, ditakhid dengan kasus yang semisal yang sudah ada di masa silam yang sudah dibahas oleh para ulama kemudian yang ketiga ditakhid dengan kaidah fikih atau fatwa imam terdahulu dan fatwa Imam Syafi'i atau yang lain yang eh, kasus kontemporer ini bisa kita baca hukumnya dengan menggunakan fatwa beliau. Kemudian metode yang keempat dengan melakukan istimbat. Dengan melakukan istimbat dengan menimbang kaidah-kaidah dalam beristihad semisal satu dara'i dan lainnya. Ya, maka kita eh, berdasarkan uraian ini e, maka adalah salah satu metode takyif. Ini, adalah salah satu metode metode yang dipakai untuk melakukan takyif. Ini, karena takyif itu usaha untuk menemukan hukum satu kasus kontemporer dengan mengembalikannya kepada mengkaitkannya dan menghubungkannya dengan e, dengan aslun syar'i. Nah itu kemudian untuk melakukan untuk terwujudnya hal tersebut maka ada empat e, empat metode yang itu bersifat urut. Kalau bisa sudah terjawab pakai dalil umum ya kita gunakan dalil umum kalau sudah terjawab dengan kaidah ya sudah maka ya, dijawab dengan kaidah jika tidak maka ditakhid dengan kasus yang semisal disamakan dengan kasus yang semisal di, misalnya di uh, ada misalnya kasus Bufeh Al-Maftuh. Bufeh Al-Maftuh itu uh, rumah makan yang sekali silahkan cuma bayar sekian sekenyangnya bayar sekian sekenyangnya maka ini kasus kontemporer maka kita uh, kita ambil kemudian untuk mengetahui hukumnya yaitu kegiatan takyif kita gunakan metode takhid yaitu ditakhid disamakan dengan kasus al-hamamat ya, kasus al atau uh, kamar mandi umum kamar mandi umum bayar sekian terserah air yang kepakai Bayar sekian kemudian terserah ya, berapa air yang dipakai alat wakal ijma ala jawaziha dan terdapat ijma ulama tentang bolehnya transaksi al bayar sekian terserah air yang dipakai ya, maka kemudian uh, metode makan sekenyangnya dengan bayar sekian itu ditakhid ke situ dikiaskan namun kias ke kasus namanya takhid fikhi dikiaskan namun ke kasus bukan ke dalil Kemudian metode yang keempat tadi ditakhid dalam e, dengan menggunakan kaidah fikih atau semacam itu. Itu e, mendudukan antara istilah takhid fikih dan takyif fikih. Kemudian kita lanjutkan membaca lintikobat wa ahkamuha. Di halaman 48 Hubungan antara intikobat dan bayat Ya tentang definisi bayat di baris yang keempat yang dimaksud dengan bayat adalah al-ahdu ala toah Ini perjanjian untuk melakukan ketaatan. Maka ada namanya ahdun dan ada namanya wa'dun. Ini. Kalau ahdun itu perjanjian dua belah pihak. Kalau wa'dun itu sepihak. Sepihak, sebulan menjanjikan begini-begini. Wa amma kaifa tatimul bai'ah? Bagaimanakah ya, terwujudnya bai'at? Tatimu itu cuma bebasnya terwujud. Fa inna tatimu maka bai'at itu terwujud caranya ahlul ahlul hali wal akti kumpul. Lantas mereka memilih <clears throat> orang yang paling utama atau yang paling layak untuk jadi penguasa. Setelah itu yang dipilih tadi mereka bayat wayalzam annasu dan wajib bagi manusia ba'da dalika setelah bayat alul hali wal aqdi mentaati penguasa yang penguasa tersebut dan patuh kepadanya sehingga bayat itu ada dua macam ada dua langkah bayat pertama bayatu in'iqadin bayat pengesahan Yatimu maka ini terwujud min khilaliha melalui uh, bayat ini ikhtiar eh, pemilihan ahlul halil wa aqdi liman yastahiqul imamata memilih orang yang berhak untuk jadi imam, jadi penguasa kemudian mereka membayatnya watan aqidu bidzalika dan terwujudlah al-imamah Ya, bagi orang tersebut bila dika dengan bayat ahlul hali wal akti kepadanya ya, maka itu langkah pertama ya, diadakan pemilihan ahlul ahli wal akti memilih siapa yang layak jadi penguasa setelah terpilih kemudian mereka berbayat dengan mereka berbayat maka tan akidu maka berarti kesahlah e, eh, kekuasaan si orang yang dipilih. Kemudian yang kedua adalah bayat taatin, bayat ketaatan. Itulah bayat e, amatun nas, bayat amatin nas semua orang berbaiat kepada orang yang telah dipilih oleh ahlul halul wal akhdi maka semuanya al jami' semuanya berbaiat kepada orang tersebut untuk dengar dan taat ya, maka berarti langkah pertama adalah baiat khusus di forum khusus setelah itu baiat terbuka ini baiat terbuka yang baiat terbuka ini cuma mengikrarkan asam wa ta'ah kalau bayat yang di forum tertutup tadi itu fokusnya pada pemilihan. Terdapat sebuah dalil syar'i menunjukkan wajibnya bayat dan bahasa bayat itu mengikat kaum muslimin. Diatkan oleh Ibnu Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang mencopot tangannya dari ketaatan kepada penguasa maka dia berjumpa Allah pada kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujah dan siapa yang mati dan di lehernya tidak ada ikatan bayat maka dia mati sebagaimana matinya orang jeliyah yang tidak mengikatkan di mana orang-orang jeliyah tidak punya penguasa tertentu yang mereka berbayat padanya. Kemudian eh, hubungan antara pemilu dan bayat. Maka ketika kita renungkan pemilu dan kita bandingkan dengan bayat, kita jumpai anatam mata di sana ada aujuh ittifaq. Sisi-sisi titik-titik kesamaan antara pemilu dengan bayat. Min wujuhin ada beberapa sisi. Yang pertama, bayat dan pemilu dua-duanya <clears throat> dibangun di atas pemilihan merdeka tanpa ada pemaksaan ya, bayat ahlul halil Wakati itu pemilihan yang merdeka sama dengan <clears throat> punya kemiripan dengan pemilu yang kedua bayat dan pemilu dua-duanya dibangun di atas pendapat mayoritas Jadi, ketika ahlul halil Wakati tidak sepakat tidak ada mufakat maka akan dilakukan voting siapa yang dipilih oleh ahlul halul al aqdi sebagai penguasa maka uh, menggunakan sistem ar-ra'yu al-aghlabiyah pendapat mayoritas kemudian yang ketiga bayat dan intikhobat dua-duanya yasilu min khilaliha melalui keduanya silu sampai pada penentuan kepala negara maka poin 1, 2, dan 3 ini semuanya berkenaan dengan baik in in Ya, berkenaan dengan atau in iqadin. Maka ada kesamaan dengan eh, inti khotbah dari tiga sisi ini. Adapun beda di antara keduanya, maka sebagian pengkaji menyebutkan sejumlah perbedaan. Di antaranya adalah al-khilaf perbedaan di antara keduanya pemilu dan bayat dalam syarat al-mursyah. Ini orang yang dicalonkan. Karena disyaratkan dalam bayatul dalam akad bayat sejumlah syarat yang tidak ada dalam intikhabat atau pemilu. Demikian juga jangka waktu kepala negara dalam bayat itu tidak dibatasi namun seumur hidup. Lain hanya dengan jangka waktu arais kepala negara dalam pemilu. Kemudian bayat adalah di antara fenomena penerapan Islam. Adapun intikhabat adalah salah satu fenomena penerapan sistem demokrasi. Ya, tanggapan penulis untuk pendapat ini sebenarnya perbedaan ini adalah yang benar adalah perbedaan antara demokrasi dengan bayat bukan perbedaan antara pemilu dengan bayat. telah zuma karena tidaklah berhubungan erat antara pemilu dengan syarat menjadi alwilayah, memegang kekuasaan, demikian jangka waktu pemerintahan dan yang lainnya. Karena bisa jadi tutup al intikobat diterapkanlah sistem pemilu ala nahwi al namun dengan model seperti itu nanti kepala negaranya seumur e, hidup kan bisa saja waktu tobat dan bisa saja diterapkan dengan diletakkan sejumlah syarat-syarat yang lain oleh karena itu waladi arahu yang menjadi pendapat saya perbedaan bayat dengan intikhabat itu jelas pada poin-poin sebagai berikut yang pertama bahasanya pemilu itu sarana bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Sedangkan bayat maka dia adalah akad. Ini akadon liman ikhtarahu an-nasu. Ini akadon liman ikhtarahu an-nasu. Akad kepada orang ya telah dipilih oleh manusia atau banyak orang. Sehingga al-intikhab pemilihan adalah jalan untuk menentukan siapakah orang yang tertuju ditujukan padanya bayat Kemudian yang kedua Pemilu itu adalah cara untuk sampai Untuk mendapatkan riasa kekuasaan Atau wilayah atau kekuasaan yang lainnya ya, tidak mesti hanya untuk memilih kepala negara bisa untuk kemudian anggota dewan dan yang lain sedangkan bayat itu khusus untuk pemilihan kepala negara saja asah ammah kepemimpinan yang luas yaitu kepala negara fakot saja nggak ada bayat untuk misalnya dewan syuro tidak ada bayat cuma khusus untuk kepala negara Kemudian perbedaannya pemilu itu melibatkan semua orang. Adapun bayat maka ada bayat ini in iqad maka bayat al in iqad maka pada asalnya cuma dilakukan oleh anggota ahlul hadil wal aqdi. Kemudian yang keempat para calon dalam pemilu tuan adalah sejumlah orang yang tidak dibatasi adapun bayat maka tidaklah ada tidaklah mungkin kecuali hanya ditujukan pada satu person saja. Kemudian hubungan antara pemilu dengan suro yang yurad bisyura yang dimaksud dengan surah adalah mengacu kepada ahlu ra'i orang-orang yang punya ide-ide yang cerdas oleh ikhtisas dan para profesional orang yang punya kemudian spesialisasi di berbagai bidang fil umur dalam perkara yang tidak ada nasyari yang jelas di dalamnya lil usul untuk kita bisa menemukan la al aslah mana yang paling maslahat bagi umat dan paling manfaat bagi umat. Dan surah adalah minal mafahim al-asasiyah di antara konsep dasar sistem al-hukmi fil Islam. Hukum di sini pemerintahan. Nizamul hukmi itu sistem pemerintahan. Dia adalah mafahim konsep Konsep asasiyah, konsep yang mendasar nito hukmi, sistem pemerintahan dalam Islam. Eh, Allah telah melapeli orang-orang yang beriman bahasanya mereka adalah ahlu surah Sebagaimana firman Allah Ta'ala Wa amruhum syura bainahum Urusan mereka itu dimusawahkan di antara mereka Dan Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya alaih salatu wasalam Untuk melakukan surah Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah dengan mereka dalam urusan dalam urusan. Jika demikian untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maamakanatihi, padahal beliau punya kedudukan yang tinggi dan didukung oleh wahyu, maka selain Nabi, aula lebih layak untuk melakukan musawarah, wahiyah dan musawarah untuk fihaktih untuk selain Nabi alzam lebih wajib Ya hubungan antara surah dan intikhobat uh, Dua baris uh, sebelum akhir Ikhtalaf al Para peneliti atau para pengkaji Kontemporer berselisih pendapat tentang hubungan antara pemilu dengan surau. Di perselisihannya dalam masalah apakah inti intikhobat, apakah pemilu itu bagian dari konsep surau ataukah tidak. Ini apakah bisa kita katakan pemilu itu bagian dari bentuk surau ataukah tidak? Ada dua pendapat al al awal pendapat yang pertama Anak surah bahasanya surah membolehkan penggunaan pemilu sebagai salah satu jalan untuk mengadakan surah. Ini pendapat Muhammad Rashid Ridha di tafsir tafsir Al-Manar, kemudian Mauduti dan banyak al-muasirin para peneliti atau para pengkaji kontemporer. Di catatan kaki di dua disebutkan sejumlah nama-nama tentang hal ini. Di antaranya adalah ini Abdurrahman Abdul Khalid di bukunya Asyura fi Dhilli Nizamil Hukmi Al-Islami dan yang lain. Kemudian Bahkan sebagian orang yang berpendapat dengan pendapat ini berpendapat bahasanya pemilu adalah afdalut turuq, metode terbaik untuk menerapkan surah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahasanya surah tidak membenarkan model pemilu kontemporer. Ini pendapat saya Muhammad Al-Imam di buku beliau Tanwirul Zulumat bi kasfi mafasid wa subahatil intikhabat dan kemudian Syekh Mahmud Syakir beliau saudaranya Syekh Ahmad Muhammad Syakir cuma kalau Syekh Ahmad Muhammad Syakir spesialis di bidang hadis kalau saudaranya Syekh Mahmud eh, Syakir dia spesialis pokok beliau bidang sejarah. Kemudian ada Amin Al-Had Muhammad. Alasan pendapat yang pertama mengatakan surah membolehkan penggunaan pemilu kontemporer. Alasannya firman Allah Ta'ala wa amrum syura bainahum. Sisi pendalilannya ini khitab ditujukan pada semua umat. Fasura maka surah berarti ada dan ditujukan untuk semua umat. Dan nah, alasan ini nukisha disanggah, bisa disanggah sebagai berikut. Bi'annahu bahasanya layal zam tidaklah mesti dari surah yang mau dalam rangka mengamalkan ayat antakun alikulifardin. Ini tidaklah harus tidaklah dalam mesti itu likuli fardin umat ummah melibatkan semua umat. Ini sebagaimana pemilu melibatkan semua orang. Semua orang jadi pemilih. Dan bukalah cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan semua orang dalam semua permasalahan. Alasan yang kedua, syariat mengajarkan bimutlakil amri memerintahkan secara mutlak untuk melakukan musyawarah dan tidak membatasinya dengan tata cara tertentu dan bentuk tertentu. Fakuluman wada'alaha hayatan Maka siapa yang meletakkan untuk suatu atau musyawarah satu bentuk tertentu atau tata cara tertentu maka dia mengada-ada menetapkan satu hal yang tidak ada alasan yang ketiga Bermusyawarah adalah di antara perkara duniawi yang berkenaan dengan siasatin nas. Ini berkenaan dengan masalah mengatur masyarakat. Dan hukum asal umur duniawiyah adalah mubah kecuali ada dalilnya. Waktu tariqah dan pemilihan metode berbeda sesuai dengan zaman dan tempat. Dan intikhobat pemilu kontemporer dan di antara jalan yang bagus yang mungkin bisa diambil faedahnya dalam bermusyawarah dengan banyak orang mengetahui pendapat mereka mimma yuhaqqiq yang ini berarti mewujudkan maksud musyawarah kemudian alasan pendapat yang kedua yang mengatakan bahasanya surah dalam Islam tidak membenarkan pemilu kontemporer Alasan yang pertama bahasa sesuatu dalam Islam itu metodenya tidak bertanya kepada semua orang. Tidak minta pendapat pada semua orang. Namun hanya mengacu pada ahlul halil wal akhdi. Itulah orang yang memiliki pendapat yang bagus ya, dan akal yang terbukti. Namun alasan ini kot nukisya bisa disanggah Bahasanya surah itu tidak terbatas pada ahlul akti wal ak, ahlul ahli wal aqd tidak iman selalu. Bahkan mencakup semua manusia. Dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah membatasi diri bermusawah dengan sebagian sahabat saja. Namun musawahnya Nabi mencakup fibatil ahayin di sebagian kesempatan semua orang Sebagaimana Nabi bermusyawarah dengan mayoritas para sahabat dalam perang Badar dan bermusyawarah dengan mereka dalam masalah berangkat ke Uhud ataukah tidak. Ini menunjukkan bahasa surah itu bisa dilakukan untuk lil khasah untuk orang-orang terpelajar dan bisa untuk al-ammah semua orang tergantung tema yang akan dibicarakan alasan yang kedua pemilu adalah bagian dari syariat demokrasi. Sedangkan suho adalah min somi min Islam, bagian dari e, satu hal yang merupakan inti Islam. Atau sebentar saya carikan artinya. Fakaifa yakun maka bagaimanakah mungkin maja'a min syariatil kufri yang datang dari syariat kekafiran itu termasuk dim dakhilan masuk dimna bagian dari musyawarah yang diajarkan oleh Islam. Asami min kulli syai artinya murni. Murni bagian dari Islam. Dan mungkin ayu ayujaba anhu argumen ini mungkin bisa dijawab sebagai berikut. Bi anal intikhabat laisat mulazimatan demokratiyah. Pemilu itu bukanlah satu hal yang melekat pada demokrasi. Bahkan dia adalah satu metode Watarikoh dan metode Yang mungkin diterapkan Di luar sistem demokrasi Di luar sistem demokrasi Sebagaimana di Arab Saudi Yang tidak menggunakan sistem demokrasi Sistem monarki dan kerajaan ada pemilu yaitu intikhab intikhabat baladiyah. ada pemilu. Maka ini menunjukkan bahasanya eh, pemilu tidak mesti harus berada dalam kerangka demokrasi. Bisa saja kerangkanya adalah monarki, namun di situ ada pemilu. Balia maka dia adalah cara dan cara yang mungkin diterapkan pada selain demokrasi. Ya, oleh karena itu maka pembahasan pemilu di depan disampaikan sebagai ini kodoya fiqhiyah bukan kodoya akadiyah karena pemilu tidak identik dengan demokrasi. Ya, pemilu dalam pengertian voting apalagi kemudian dalam pengertian luas ini ya, voting pemungutan suara tidak mesti identik dengan demokrasi. Alasan yang ketiga eh, Surah takni berarti bermusyawarah dan mengambil faedah dari satu pendapat dari usul untuk bisa sampai kepada kebenaran. Maka surah adalah bahsun'an mencari kebenaran dan bukan mengeluarkan hukum ataupun melaksanakan hukum. Tidak pula menerbitkan satu pendapat biaksi kebalikan dari pemilu tidak boleh tidak dalam pemilu membuat pendapat dan hukum namun mungkin kita jawab alasannya sebagai berikut bi'anal izam la yuzilu an anitariqati kauniha suh. Bahasanya Al-izam penghausan itu tidaklah menghilangkan dari jalan tersebut sebagai sebagai e, menghilangkan statusnya sebagai surah. Maka surah meskipun pada asasnya tidak bersifat mengikat. Orang yang meminta saran namun ketika orang yang meminta saran itu berkomitmen dengan saran maka itu tidaklah mengeluarkan dia dari statusnya sebagai surah. Ya, maka at kesimpulannya wal azhar yang paling kuat dari dua pendapat ini menurut penulis adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahasanya intikhabat pemilu kontemporer itu termasuk bagian dari surah. Fal intikhabat karena pemilu itu memiliki tujuan tata mengetahui ma'ing dan nasi apa ya ada pada masyarakat dan menentukan apa yang mereka inginkan dan ini termasuk dalam konsep surah khairan al-hukma ala intikhabat namun hukum terhadap pemilu apakah dia termasuk dalam konsep surah yang syar'i ataukah tidak tergantung pada hukum boleh tidaknya pemilu kontemporer. Nah, ini ini surah yang syar'i ataukah tidak? Bagian dari surah syar'i ataukah tidak kembali kepada e, pemilu itu boleh ataukah tidak. Maka jika jawabannya boleh, fahiyah maka pemilu bagian dari bentuk surah Ya, namun jika kita katakan penghukumnya hukumnya haram, ya maka jadilah dia model musyawarah yang haram. Kemudian al mukawana ya, perbandingan atau komparasi antara surah dengan intikobat pemilu. Maka ada sejumlah perbedaan. Langsung saja al-farqul awal Beda yang pertama Anal intikobat bahasanya pemilu adalah diantara cara untuk bisa sampai kepada kekuasaan. Sedangkan surah itu adalah sarana untuk mengetahui pendapat yang benar dan bukan sarana ataupun jalan fil hukmi untuk mendapatkan kekuasaan. Yang kedua, pemilu itu adalah terjadi dengan bil ikhtiar memilih di antara beberapa person atau beberapa permasalahan. Maka daur peran dari anak pemilih terbatas pada memilih fulan yang merupakan di antara orang yang dicalonkan atau cocok dengan satu keputusan tertentu ataukah tidak. Sedangkan surah itu nikos wahiwa di situ ada diskusi dan dialog dan pemaparan utuh terhadap satu topik. Yatimu min khilalihi yang melalui hal tersebut akan terwujudlah topiknya diterima. Oh, kabuluhu ataukah diterima ataukah takdiluhu ataukah direvisi. Beda yang keempat, pemilu itu terbatas maya ta'ala keperkenaan dengan al-wilayah kekuasaan saja. Adapun surah maka dia mencakup semua e, lini kehidupan. Kemudian beda yang keempat, hasil dalam intikhobat mulazimatun li adatil Adalah erat dengan jumlah suara. Siapa yang mendapatkan ada al aswat jumlah suara yang paling besar dialah yang menang mendapatkan hasil. Adapun surah Falik sembilan sembilan surah maka tidaklah menjadi konsekuensi surah diambilnya pendapat ahli surah. Maka e, kepala negara bisa melakukan surah, namun dia tidak terikat harus mengambil pendapat ahli surah karena status uh, kepala negara itu syarat itu syarat nanti keputusan akhir di tangan sang kepala negara ini pendapat yang ada mau dipakai ataukah tidak kemudian selanjutnya adalah hukum pemilu tahrir mahalin nizah ya, penjelasan tentang aspek yang diperselisihkan. Ya. Tahrir Mahal Nisa itu satu kegiatan dalam uh, mengkaji hal-hal yang diperbedakan oleh para ulama. Ya, kita kaji sebenarnya mana poin yang disepakati dan mana poin yang diperselisihkan. Ini penting supaya hal yang disepakati nggak nggak usah perlu diributkan karena ternyata disepakati kemudian ributnya itu supaya jelas kita ngeributkan apa kalau dia ada kegiatan tahrir mahalin niza nah nanti orang itu ribut dan tidak jelas ributnya itu di bab mana cabangnya banyak sekali ngomong A tiba-tiba loncat jadi B nanti pindah jadi C tidak nah, fokus maka setelah dijelaskan ada kegiatan tahrim mahal nizah, ya, maka nanti diketahui siapa yang fokus dan siapa yang tidak fokus. Ya, dan mana yang tidak perlu dibicarakan lebih lanjut karena jelas disepakati. Maka para ulama yang uh, sepakat bolehnya pemilu manakala terbatas pada ahlul halli wal aqdi. Dan yang dimaksud dengan ahlul halil wal akli adalah oasa unas, para pemimpin manusia, ya, pemimpin masyarakat dan orang-orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau itu inti intikhabat di dalam di antara ahlul halil wa akli maka tidak ada yang berselisih kalau itu boleh. Ya, maka ini ada dewan suro yang menentukan siapakah yang akan jadi kepala negara. Muncullah ada dua calon atau tiga calon diembuk ternyata pada ngotot semua dengan calonnya masing-masing maka nanti ada pemilihan suara untuk menentukan namun e, pemilihan suara pengambilan suara dari sesama ahlul halil wal aqdi tentang siapakah ya akan kita nyatakan sebagai sang kepala negara. Maka kalau ini bentuk pemilunya ya, dan yang memilih adalah ahlul halil wal akdi dengan definisi yang telah disebutkan, maka tidak ada perselisihan tentang bolehnya. Nah, gimana itu kriteria ahlul halil wal akdi? Mimman istama'at fihi terkumpul pada dirinya kriteria sebagai berikut khisalil ilmi dia adalah orang yang berilmu orang yang adalah, orang yang saleh dan seorang yang punya pemikiran-pemikiran cemerlang. Nah, alul halli wal aqdi disebut alul halil wal aqdi. Maka diberi nama alul halil wal aqdi karena mereka memiliki otoritas untuk mengikat perkara bayat dan melepas apa yang mereka ikat maka alul hali hal itu artinya melepas, melepas ikatan. Akdi itu artinya membuat ikatan. Nah, kenapa disebut alul halil wal akdi? Karena mereka ini punya otoritas untuk membuat ikatan bayat, ikatan bayat dan punya otoritas untuk mencopot kepala negara yang bermasalah. Kepala negara yang bermasalah mereka lepas ikatan yang ada. Fahadihi maka ini adalah bentuk yang syar'i, tidak ada debu badannya. Artinya jelas. Karena demikian wajah aliha berjalan di atasnya adalah praktek para sahabat dalam pengangkatan Abu Bakar dan Utsman radhiallahu anhum. Nah, mereka berselisih tentang hukum pemilih kontemporer di mana daerah intikhab ya, wilayah pemilihan itu luas. Wasiatun luas mencakup semua manusia atau mayoritas manusia. Nah, ini yang diperselisihkan. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama membolehkan Falabak saat tidaklah mengapa mengambil cara ini. Dan ini adalah pendapat mayoritas para pengkaji kontemporer. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Rashid Ridha di tafsir Al-Manar. Dan ada Abdul A'la Maututi, ada Yusuf Qardawi, ada Abdul Qadir Audah, Abdul Karim Zaidan dan yang lain. Pendapat yang kedua melarang Maka tidak boleh mengambil metode pemilu dengan cara semacam ini Ini pendapat sebagian ya, orang-orang ya, kontemporer Beliau sebutkan di catatan kaki di antara pendapat demikian Saya Muhammad Abdullah Al-Imam Mahmud Syakir di kitabnya Tarikh Al-Islami Kemudian di antaranya disebutkan Syekh Yahya Al-Hajuri di kitabnya Mabadi Al-Mufid fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Ada juga Syekh Saleh Fauzan, kemudian ada Syekh Abdurrahman Al-Bara dan ada Muhammad bin Sa'ad Al-Ghamidi. Alasan e, dua pendapat ini. Alasan pendapat yang pertama, Bayat fi jauhar. Jauhar itu esensi. Esensi dari bayat adalah pemberitahuan individu yang berbayat kalau dia cocok dan ridho dengan person yang dibayat. Wahadam amrun kokun dan ini satu hal yang terwujud pada pemilu kontemporer. Mengalasan ini bisa yunakos disanggah dengan dua sanggahan. Yang pertama bayat itu ada setelah uh, alul halil wa akti melakukan pemilihan. Dan ini adalah satu perkara yang disepakati Maka keluar dari Mahaluniza niza Ini terlalu melebar Berarti terlalu melebar Keluar dari Mahaluniza niza Perkara yang diperselisihkan Kemudian yang kedua, bahasanya bayat itu beda dengan pemilu dari sisi uh, orang yang melakukan bayat mengumumkan ketaatan, kepatuhan dan ridho. Lain hanya dengan pemilih dalam kegiatan pemilu. E, kalau dia kalau pemilih statusnya memilih dan membedakan siapakah orang yang solihan layak untuk jadi penguasa. Maka kalau e, bayat itu untuk mengumumkan kepatuhan dan ketaatan. Kalau ini memilih yang layak, maka berarti beda. Alasan yang kedua, sejumlah realitas syar'i. Sejumlah realitas syar'i di masa Nabi saw menunjukkan bahasanya pemilu memiliki landasan syar'i yang diakui. Di antara realita yang dimaksudkan adalah bayat para nukoba. Itulah bayat yang dilakukan oleh orang Ansor pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi bayatnya mereka akan melindungi Nabi sebagaimana mereka melindungi istri dan anak mereka. Maka Nabi mengatakan keluarkan untukku dari kalian 12 nakib, 12 wakil yakunu ala kaumihim bima fihim yang dia mewakili kaumnya apa yang menjadi pendapat kaumnya maka mereka ansor keluarkan sembilan khosrot dan tiga aus Nabi lantas berkata kepada mereka kalian ala kaumikum bima kalian mewakili kaum kalian tentang pendapat mereka kufala kalian sebagai penjamin bahasanya inilah pendapat di eh, kaum kalian sisi pendalilannya Nabi meminta sahabat untuk memilihkan 12 perwakilan dan Nabi tidak menentukan cara pemilihan yeah. Atau Nabi juga tidak melarang mereka untuk memperlibat melibatkan semua orang dalam menentukan 12 uh, e, perwakilan tersebut. Maka ini dalil sahnya pemilihan dengan mengacu kepada pendapat semua orang. Kemudian uh, alasan yang lainnya adalah para pemimpin dalam utusan Bani Hawazin di mana waktu utusan Bani Hawazim datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Muslim setelah Nabi memeranginya dan mendapatkan ghanimah dari dari peperangan tersebut. Mereka minta agar dikembalikan pada mereka harta dan istri mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada utusan Bani Hawazim, kalian mau minta harta atau minta perempuan, yaitu istri-istri kalian maka mereka meminta meminta Anissa istri mereka Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri mengumpulkan kaum muslimin, kemudian Nabi menyanjung Allah dengan sanjungan yang lain bagi Allah. Kemudian Nabi mengatakan, Amma ba'du maka saudara kalian mereka ini mereka datang dalam keadaan bertobat. Dan aku punya pandangan untuk agar mengembalikan kepada mereka sepiahum tawanan mereka yaitu perempuan dan anak-anak. Maka siapa yang suka di antara kalian ayat tiba bidalika rela hal itu hendaklah dia lakukan. Dan siapa yang ingin di antara kalian ayakun ala hadhihi dia tetap memegangi uh, haknya sampai kami berikan padanya ganti nanti akan kami ganti di min awali ma Allahu alaina fai pertama yang Allah berikan pada kami harta rampasan perang yang Allah berikan pada kami nanti akan ganti di harta rampasan perang berikutnya ya maka juga boleh masuk karela boleh mau kemudian saya nuntut hak nanti akan saya ganti dengan harta rampasan perang pertama yang saya dapatkan kata Nabi. Dua-duanya boleh. Lantas orang-orang mengatakan kami sukarela untuk itu hai Rasulullah. Lahum untuk mereka-mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami tidak mengetahui siapa yang memberikan izin di antara kalian dalam hal itu dan siapa yang tidak memberikan izin. Maka kembalilah hatta yarfa ilaina sehingga lapor kepada kami para pemimpin kalian melaporkan pilihan kalian. Maka orang pada kembali berkumpul lantas berufa pemimpin yang jadi pemimpin yang memberikan penyampaian setelah disepakati kemudian mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka semua mengkabarkan kalau mereka telah nyaman dan mengizinkannya. Nyaman hatinya untuk dikembalikan dan mengizinkannya. Ya, sisi pendalilan dari peristiwa sejarah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengacu kepada di penjelasan para pemimpin untuk mengetahui pendapat ya, pendapat manusia ya, pendapat yang yang jadi yang digaris bawah ini lihat e, lihat dia arifu an nasi supaya Nabi dan para pemimpin tadi mengetahui apa sih sebenarnya pendapat masyarakat luas. Wahadakal intikhab maka ini seperti pemilu kontemporer mengacu kepada manusia untuk mengetahui pendapat mereka dan apa yang mereka pilih. Namun alasan ini uh, eh, mungkin mungkin untuk disanggah sebagai berikut. Ataupun nukoba maka memilih nukoba maka itu tidaklah sama dengan memilih penguasa maka wilayah maka kekuasaan kepala negara tidak boleh tidak harus memilih yang terbaik maka itu dikhususkan di ditangani oleh alul halil wal aqdi karena mereka adalah orang yang paling mampu untuk memahami mana yang ala aslah yang terbaik untuk negara Adapun hina yakunu al ikhtiar adapun pemilihan itu adalah memilih min qabili man orang yang akan mewakili masyarakat atau yang akan berbicara menggantikan masyarakat sebagaimana dalam kasus nukoba maka tidak disyaratkan padanya apa yang disyaratkan dalam fil wulat untuk penguasa bahkan masyarakat boleh memilih man yuridun orang yang mereka inginkan untuk Nukuba Ansor. Adapun untuk Orfa ya utusan Bani Hawazin maka di sini terdapat mengacu pada masyarakat luas tentang apa yang mereka miliki. Karena budak perempuan itu telah jadi milik mereka. Dulu harta rampasan perang dari kabilah Hawazin. Setelah itu sudah Nabi bagi. Telah jadi milik mereka dan mereka mau mengembalikan kepada eh, kepada hawazin atau tidak ini terserah mereka maka ini mengacu pada pendapat banyak orang berkenaan dengan apa yang mereka miliki dan itu hak mereka tidak boleh diambil kecuali dengan ridho mereka sedangkan wilayah asyariah kekuasaan kepala negara tidak sejenis ini. Meskipun sanggahan ini masih bisa disanggah. mungkin dan mungkin ayujab dijawablah sanggahan di atas dengan sebagai berikut. Bahasanya pemilihan Nukoba itu dekat dengan pemilihan al penguasa. Karena yang namanya al-wilayatul amma, jabatan sebagai kepala negara, tidaklah dia kecuali al-qiyam ala hajatinas mengurusi kebutuhan masyarakat dan mempertimbangkan masalah mereka. Maka kasus Anukoba meskipun tidaklah tamaman 100% cocok dengan wilayah amma dengan masalah memilih uh, kekuasaan dalam negara namun merujuk pada pendapat banyak orang dalam masalah memilih orang yang mewakili mereka eh, dan percaya dengan orang yang mereka pilih dalam semisal atau bayatul ya minum maka konsekuensinya adalah menerima man orang-orang yang mereka pilih dalam semisal wilayah til ammah jabatan kepala negara wa yudaimu dan ini dikuatkan bahasanya tugas nukoba adalah memberikan jaminan tahqiq akan terwujudnya mana'ah pembelaan dan pembelaan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi katakan kalian berdasarkan perkataan kalian bima fim kufala ya, mereka kalian menanggung tentang uh, eh, mafihim apa yang ada pada mereka. Sebagaimana dilihatkan oleh Jabir bin Abdullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada para nukobah dari Ansar, kalian memberikan tempat kepadaku dan melindungiku. Mereka mengatakan itu kewajiban kami lantas apa hak kami? Nabi mengatakan lakumul jannatu untuk kalian surga. Maka masalah kemudian an-nusrah pembelaan dalam peperangan wal manu'ah dan perlindungan kepada Nabi dan di antara perkara yang besar. Fal mutaba'atu maka Tahqiqiha Tahqiqi artinya mewujudkannya Mutaba'ah itu artinya memantau Terwujudnya hal tersebut Di antara tugas yang penting Alat tafuku fi ahamiyatiha Yang urgensinya itu lebih dari Tafuku lebih unggul Kathiran banyak Minal wilayah dari berbagai macam kekuasaan Adapun alasan dengan utusan Bani Hawazim maka memang eh, alasan tersebut tidak bisa diterima. Sanggahan berkenaan dengan hal tersebut adalah sanggahan yang benar. Karena ini adalah perkara berkenaan dengan apa yang mereka miliki. Berkenaan dengan budak yang sekarang mereka miliki. Ini ada satu perkara di luar topik bahasan kita tentang wilayah syariah tentang masalah kekuasaan seorang kepala negara falamat khalalahu huna maka tidak ada pintu baginya di sini. Ya dan ada sejumlah eh, alasan-alasan uh, yang lain ya, yang silakan kita baca di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhdaana alhamdulillahi rabbil alamin.